Kita masih dalam pembahasan tentang sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Secara global sudah kita sampaikan 7 poin sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, memuliakan dan menghormati mereka. Yang kedua, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Yang ketiga, bersabar atas kedolimannya. Yang keempat, ha, menasihati pemimpin dengan cara rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan di hadapan umum. Yang kelima, mendoakan mereka dengan kebaikan. Yang keenam, tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin bagaimanapun kezaliman mereka dan yang ketujuh yaitu melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin tersebut. Sudah kita sampaikan dengan sedikit perinciannya pada beberapa edisi yang lalu. Sekarang kita lanjutkan ucapan beliau. Wa qala Abu Bakar al-Ismaili rahimallah berkata al-Imam Abu Bakar al-Ismaili wa la al khuruja bisayfi alaihim. Bahwasanya para imam-imam al-hadis melarang mengkudeta atau menghunuskan pedang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Kata pensara yaitu Syekh Hamad Al-Utsman hafizallahu taala, hadil qit'atu minal aqidah fi tahrimil khuruj alal wulad. Ini adalah poin dalam masalah akidah yaitu haramnya memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Wahwa aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Dan ini adalah prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Atau salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah garis pemisah antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah. Antara pengikut setia sunnah rasul dengan pembelot ataupun yang menyimpang dari ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh kalau kita mau tahu siapa ahli sunnah wal jamaah, siapa ahli bidah, salah satu poin inilah yang kita perlu perhatikan. Ya, sekali lagi, kalau ada seseorang yang dia menyeru kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, maka ini adalah ciri ahli bidah. Kata beliau, wal adillah ala hadal asal kathiratun jiddan. Dalil tentang haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin itu sangat banyak sekali. Minal kitabi wa sunnati wal ijma' baik dari Al-Quran dan Sunnah serta Al-Ijma' Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah Bahkan ada salah seorang ulama Sunnah wal Jamaah di negeri Yaman yang bernama Syekh Al-Imam Muhammad Al-Imam, beliau menulis makalah yang judulnya ya Aksar min mi'ati al ahadith fi tahrimil khuruj alal wulati. Ya, lebih dari 100 hadis yang mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Eh, luar biasa, karena inilah salah satu sekali lagi pembeda antara al-haq dengan yang batil, antara al-sunnah dengan ali al-bidah. Dalilnya sangat amat banyak sekali. Ya, kemudian disebutkan di sini dalilnya yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Ini sudah kita sering sampaikan, kata-kata taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Tentunya kalau diperintahkan taat, haram untuk mengkudeta. Namun sekali lagi yang perlu kita sampaikan, selama dia masih muslim, haram dikudeta. Ya, jangan salah paham, bukan sembarang pemimpin, namun pemimpin yang masih berstatus muslim ya itu haram dikudeta bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kedolimannya, meskipun dia tidak berhukum dengan hukum Allah, selama dia selama masih muslim, haram untuk di, dikudeta. Karena memang akidah alusunnah mengatakan tidak semua yang tidak berhukum dan hukum Allah itu dikatakan kafir atau atau murtad. Kemudian dalil tentang haramnya mengkudeta pemimpin muslim dari hadis Tadi kita singgung ada lebih dari 100 hadis. Ya kalau kita sebutkan sekarang mungkin sampai subuh ya. Namun kita sampaikan sebagiannya di sini. Di antaranya sabda Rasul, "Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Tahan lisan, tahan ya, anggota badan. Lisan jangan sampai menyuruh kepada kudeta, apalagi menguruskan pedang. Ya, kata Rasul, fal yasbir, tidaklah apa? Bersabar. Fa inna man farakal jama'ata shibran famata tan jahiliyah. Karena barang siapa memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin sejengkal saja kemudian dia mati mati dalam keadaan jahiliyah membawa dosa dosa besar kemudian dalam hadis yang lain Rasul mengatakan innaha satakunanna ba'di atharatun wa umrun tunkirunaha Sesungguhnya setelahku nanti akan ada hal-hal yang eh kalian mengingkarinya. Eh di antaranya kedoliman pemimpin. Kalau ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ta'mur man adraka min dzalik?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mendapati pemimpin yang dolim tersebut? Yang nepotisme, yang korupsi dan seterusnya. Maka Rasul mengatakan, tu'adunal haqqo ladzi alaikum wa tas'alunallaha ladzi lakum eh kalian memberikan hak mereka eh kepada pemimpin kaum muslimin dan kalian minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul tidak menyeru kepada pemberontakan. Bagaimanapun kalau liman pemimpin tersebut disuruh bersabar. Sudahlah berikan hak mereka. Eh, ya. Dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang lain, satakunu umurun fatarifuna wa tunkirun Kata Rasul SAW, akan muncul pemimpin-pemimpin yang kalian mengenal mereka dan kalian akan mengingkarinya. Faman arafa bari. Barang siapa yang mengetahui kemungkaran mereka dalam hatinya, maka dia telah bari terlepas dari dosa. Waman angkara salim. Dan barang siapa mengingkari dalam hatinya, maka dia akan selamat dari dosa. Walakin man radiya wataba. Namun yang dosa, itu yang ridho dengan kedolimannya dan yang mengikuti kedoliman pemimpin tersebut. Ya, sekali lagi di sini, selama kita mengingkari dalam hati, ini kata ulama dalam hati kita mengingkari, tidak boleh dengan lisan terang-terangan di hadapan umum dan tidak boleh dengan mengkudeta. Kemudian Rasul ditanya, "Afala nuqatiluhum?" Ya Rasulullah, bolehkah kita memerangi mereka, mengkudeta, melengsarkan mereka? Kata Rasulullah, "Ma tidak boleh selama mereka masih sholat. Ya, sekarang presiden kita sholat atau tidak? Alhamdulillah. Maka sekali lagi haram mengkudeta eh presiden yang sudah jelas-jelas dia muslim, dia sholat, menampakkan syiar al-Islam. Ya, sekali lagi ini kalau kita mengikuti petunjuk Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian Rasul SAW bersabda dalam riwayat yang lain. Ini bisa dilihat sekali lagi dalam kitab Sahih Bukhari kitab Al-Ahkam dan juga Sahih Muslim kitab Al-Imarah. Dari Hudzaifah bin Yaman yang sering kita sampaikan Rasul bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya." Akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak berpegang teguh dengan petunjukku, wala yastannuna bisunnati, yang tidak berpegang dengan sunnahku. wasayakum fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jismanil ins dan akan muncul di tengah mereka pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Eh pemimpin yang dolim. Eh sudah tidak berhukum dan hukum Allah. Nggak berhukum dan hukum Rasulnya. Dan mereka dolim. Kemudian Hudefa bertanya, Kaifa asna'u ya Rasulullah in adrak tu dalik. Ya Rasulullah bagaimana sikapku jika mendapati pemimpin yang seperti itu? Maka beliau mengatakan, Tasma' watuti lil amir. Tetap engkau mendengar dan taat kepada pemimpin Wa in daraba dhahrak, meskipun dia memukul punggungmu. Wa akhadha malak, dia mengambil, merampas hartamu. Isma atau fasma wa ati. Tetap dengar dan dan taati. Ini sekali lagi ayat petunjuk Rasulullah alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang semisal dengan ini. Demikian pula yang lebih jelas lagi, ya dalam hadis Ubadah bin Samit dalam Sahih Bukhari Muslim juga, Ubadah bin Samit mengatakan bayakna Rasul SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina. Kami dahulu membayat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang kita cintai, dalam hal yang kita tidak cintai, dalam eh, keadaan kita susah maupun senang, eh, wa asaratin alaina dan kewajiban kita mendahulukan hak pemimpin atas hak kita. Kemudian kata Ubadah bin Samit, wa nunazi al amrau ahlahu dan kita dilarang oleh Rasul untuk memberontak melengsarkan pemimpin kaum muslimin illa antara kufran bawahan kecuali kalau kalian melihat dari pemimpin itu kekafiran yang nyata yang terang benderang wa indakum minallahi fihi burhan dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala ini sekali lagi eh batas orang itu boleh melengsarkan syarat yang pertama yaitu kalau melihat kekafiran yang nyata betul-betul eh seperti mata di siang bolong betul-betul ulama al-sunnah telah berfatwa akan kekafirannya ini syarat pertama boleh apa melengsarkan namun jangan lupa ada syarat-syarat yang lain ketika apa eh orang itu mau memberontak melengsarkan yang pertama jelas kafir baik kafir secara asli ataupun dia murtad. Yang kedua, kaum muslimin punya apa? Kekuatan untuk melengsarkan. Jangan sampai tank dihadapi dengan ketapel, ya. Pesawat tempur dihadapi dengan becak tempur misalnya. Eh, tidak mungkin. Ini adalah ya al-majnun. Ya, harus punya apa? Kekuatan. Eh, wa aidulahum masatatu min Dan yang ketiga, ya ada kemaslahatan yang lebih banyak dibandingkan kemadorotannya. Jangan sampai ketika kaum muslim berontak malah akan dihabisi semuanya seperti yang terjadi di di Suriah. Naudzubillah min dalik semoga Allah menolong saudara kita di Suriah dari penjajahan orang-orang kafir Syiah Nusairia, Rafidah maupun komunis Rusia. Qatalahumullah. Ini sekali lagi dalam Islam sudah dibahas bahwasanya pemimpin yang muslim bagaimanapun kezalimannya haram dikudeta berdasarkan ayat hadis Demikian pula ijma' ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata pengarang di sini Asy-Syaikh Hamad Al-Utsman rahimahullah taala beliau mengatakan wal khuruj kama annau yakunu bisayf fa innau yakunu bil kalami aidan. Memberontak, mengkudeta itu ada dua jenisnya. Yaitu yang pertama dengan ucapan, dengan seruan, ya, memprovokasi, untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Dan yang kedua tentunya dengan menghunuskan pedang atau senjata. Kata beliau, wa fasadul kalami ahyanan a'dham min fasadis sinan. Bahkan kerusakan, provokasi dengan lisan ini lebih dahsyat dibandingkan dengan apa? Dengan senjata. Makanya kalau dulu ada istilah kelompok khawarij, kelompok khawarij ada dua macam. Kelompok khawarij yang memang turun di medan ayat pertempuran. Mereka jelas ayat kekhawatirannya. Ada pula namanya al-qa'ada, yaitu mereka yang nggak ikut menguruskan pedang, namun duduk. Namun ini yang lebih berbahaya. Ya, maka jangan meremehkan. Oh itu kan nggak ikut-ikutan teror, nggak ikut-ikutan ngebom dan sebagainya. Kok ditangkap, kok dipenjara? Justru ini yang lebih berbahaya provokatornya. Ya, dai-dainya yang lebih wajib diwaspadai daripada apa? kelompok teroris yang memegang senjata. Ya, buktinya apa? Ya mungkin pada waktu kita mendengar istilah operasi Tinombala di Pusuh. Eh, ya dengan sekejap ya satu persatu dia apa? Dihabisi kelompok teroris. Mudah. Namun coba masalah apa pemikiran. Luar biasa berkembang di mana-mana. Susah. Makanya provokatornya ini yang lebih wajib diwaspadai. Ya meskipun dua-duanya wajib diperangi entah dengan ilmu dan juga dengan dengan senjata. Namun sekali lagi, ini yang dikatakan para ulama, hawas provokatornya ini yang paling berbahaya. Ya, apalagi menyampaikan syubhat-syubhat, menulis buku ataupun majalah atau makalah di internet kemudian disebarkan untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin terutama di negeri kita. Ini yang wajib apa? Diwaspada. Ini juga khawarij. Ya, teroris ada dua macam. Teroris dengan senjata dan teroris dengan ya, ucapan dengan provokasinya tersebut. Maka harus diwaspadai. Walidalika kala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Ma yufsiduhu lisan minal adyan adhaf ma tufsiduhu aliyat." Apa yang dirusak oleh lisan ya dari urusan agama ini ini berlipat-lipat ganda dibandingkan yang dirusak oleh tangan manusia. Apalagi nanti akan disampaikan juga, tidaklah orang itu memberontak dengan pedang, dengan senjata, kecuali didahului oleh apa? Provokasi oleh lisan. Contoh, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ketika dia mau mengkudeta Al-Khalifah Rashid Utsman bin Affan, apa yang dilakukan pertama kali? Membuat provokasi. Eh, dihasut kaum muslimin yang jahil. Untuk apa? ya mendemo kediaman Utsman, kemudian apa akhirnya terjadi kudeta berdarah. Awalnya dengan apa? ucapan lisan. Maka ini sangat berbahaya, wajib di, diwaspadai. Kama anna maslahat lisan minal adyan adaf ma tuslihu aliyat. Sebagaimana apa yang diperbaiki oleh lisan dari urusan agama ini juga berlipat ganda dibandingkan yang diperbaiki oleh tangan manusia. Makanya lisan ini sangat amat berbahaya. Makanya Rasul sangat ya memperingatkan kita dari bahaya lisan. Sampai Rasul me, ya, mengeluarkan lisannya seraya ya me, ya megangnya dan mengatakan kufa alaika Jaga lisan. Wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia ditelungkupkan dalam api neraka di atas wajah mereka karena ucapan lisan mereka. Di antaranya apa? karena memprovokasi masa untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Wa syekhuna al-allama Muhammad As-Salih al thaymin rahimahullah taala, ala ala qawli rajulin Nabi s.a.w. Syekh Muhammad bin Sayyidin rahimahullah ta'ala pernah mensarah hadis tentang seseorang yang dulu pernah memprotes Rasulullah saw. yang dikatakan oleh para ulama ini benihnya kelompok khawarij. Apa itu? ya ucapan lisannya yang kurang beradab kepada Rasul SAW. Ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, seorang yang dinamai dengan Dul Khwesir At-Tamimi berkata, "Idil eh, ya Muhammad, berlaku adil wahai Muhammad." Maka Rasul mengatakan, Wai hak, wa man ya'dil ilam adil." Celaka engkau, siapa yang bisa berbuat adil jika aku kata Rasul tidak berbuat keadilan. Ini sekali lagi Sebenarnya khawarij muncul dari ucapan lisan. Memang inilah kelompok khawarij yang tidak pernah puas dengan ya, kinerja pemerintah kaum muslimin. Sebaik apapun, jangankan presiden kita, Rasul saja apa? Diprotes dengan kurang ajarnya. Ya, namun inilah sekali lagi ciri-ciri kelompok sesat atau khawarij. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Sayyid ketika mengomentari hadis tadi, beliau mengatakan wahada akbaru dalilin ala anal khuruj alal imam yakunu bisayf wa yakunu bil qali wal kalam. Ini adalah sebesar-besarnya dalil bahwasanya memberontak kepada pemimpin itu yang pertama dengan pedang dan yang kedua dengan ucapan. Li anna hadza lam ya'khud as-saif ala Rasul sallallahu Orang tadi tidak memberontak dengan pedang, namun dia memberontak lewat apa? ucapan lisannya. Lakin nau angkara alaih. Karena orang itu mengingkari Rasul di hadapan umum. Wa ma yujad fi kutubi ba'di ahli sunnah minal khuruj alal imam huwal khuruj saif. Adapun memang yang dimaksudkan oleh para ulama-ulama ahli sunnah ketika mengarang kitab-kitab akidah di situ ada kata-kata haram mengkudeta lebih diidentikan dengan apa? dengan pedang. Namun tidak menafikan eh bahaya kudeta dengan ucapan apa? alisan. Eh, memang yang lebih banyak dibahas oleh para ulama kudeta dengan pedang. Namun harus diketahui kudeta juga bisa dengan apa? alisan dan ini yang lebih apa? berbahaya. Famuradum bidalik al khurujun akbar. Ya, adapun maksud mereka mencantumkan haramnya mengkudeta dengan pedang yaitu ini adalah akhir daripada provokasi akhir daripada kudeta yaitu dengan dengan pedang Eh, sekali lagi ini tidak menafikan ada maksud kudeta dengan apa alisan Kamada Quran Nabi SAW sebagaimana Rasul pernah menyebutkan tentang masalah perzinahan azina yakunu bil ain mata ini bisa berzina yakunu bil udun eh zina juga bisa dengan telinga wa yakunu bil yad Zina juga bisa dengan tangan, yakunu birrijil juga bisa dengan kaki. Lakin zinal azam ala huwa zina haqiqatan huwa zinal farj. Namun yang paling hakiki adalah zina dengan kemaluan. Ya sama dengan memberontak, memberontak puncaknya itu dengan pedang. Namun ada mukodimahnya yaitu dengan apa? alisan. Sama-sama dikatakan pemberontakan kudeta. Fahadil ibarah min ba'dil ulama hada muraduhu. Inilah yang dimasukkan oleh para ulama bahwasanya memberontak itu puncaknya adalah dengan senjata. Wa nahnu na'lam ilmal yakin bimuqtada tabiatil hal anna la yumkin khuruju bisayf illa wa qad sabaqa khurujun bilisan wal qaul. Karena tidak mungkin adanya kudeta dengan pedang kecuali didahului oleh provokasi dengan alisan. Anas la yumkin an yakhudu suyufahum yuharibuna al-imam biduni syai' yusiruhum wa kalam. Manusia tidak akan mungkin tiba-tiba mengambil pedang di rumahnya atau senjata kemudian memberontak tanpa ada apa? Yang menghasutnya, tanpa ada yang menggerakkannya. Makanya para penggeraknya ini wajib lebih apa? Diwaspadai. Ya, ini yang sangat berbahaya. Eh jangan kasihan, sudah tua kasihan. Loh, ini justru apa? Yang paling berbahaya karena semakin tua semakin apa? Ya, seperti kelapa kalau sudah tua semakin menjadi jadi. Nauzubillah min dalik. Ya, kalau kita kasihan kepada satu orang, ya, kita apa korbankan ribuan orang yang ya jadi korban-korban terorisme tersebut. Ini sekali lagi, ya, teroris bukan hanya yang bom bunuh diri, bukan hanya yang membawa senjata menembaki manusia tanpa hak, namun namanya teroris juga yang ya mereka menghasut untuk melaksanakan terorisme tersebut. Bahkan ini yang lebih berbahaya. Wa amal waqi fa inna innana lam ilmal yakin anal khuruja bisayf far'un al khuruj bilisani wal qaul. Dan kenyataan di lapangan dan kita yakin dengan siyakin-yakinnya tidaklah mereka memberontak dengan pedang kecuali itu adalah cabang daripada pemberontakan dengan lisan terlebih dahulu Li'anna nasa lan yakhruju alal imam bim mujar akhdi saif. labut an yakuna hunaka tauti'ah tamhid qadihin fil a'immah. Tidak mungkin manusia langsung tiba-tiba memberontak tanpa ada mukaddimah. Di antaranya apa? Caci maki terhadap pemimpin kaum muslimin. Maka jangan remehkan eh adanya demonstrasi, adanya caci maki, kita nggak memberontak kita. Namun ini adalah apa? Mukaddimah. Allah saja mengatakan wala takrabu azina. Ya, bukan zinanya saja yang dilarang. Mendekati perzinahan itu dilarang. Ya, demikian pula masalah apa? Pemberontakan. Bukan hanya pemberontakan yang diharamkan. Demikian pula apa? Mukaddimanya. Di antara caci maki kepada pemimpin kaum muslimin. Melaknat pemimpin kaum muslimin. Ini juga apa? Diharamkan. Karena ini mukaddimah kepada ya, pemberontakan yang tidak ya, diinginkan akibatnya yang sangat amat berbahaya bagi kaum muslimin. Summa tamtali qulub ghadan wa hikdan kalau sudah ada mukaddimah caci maki kepada pemimpin kaum muslimin yang ada dalam hati kaum muslimin adalah apa kedengkian kemudian akan apa berkorban menjadi berkorban menjadi ayat eh, pertumpahan darah naudzubillah min dalik kemudian kata pengarang di sini wal hikmatu fi tahrimil khuruj ala sultan huwa ma yatarattab ala dalik minasyar wal fasadil am di hikmah mengapa haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin karena kerusakannya lebih besar daripada kemadaratan ah, daripada kemaslahatannya. Ya, hikmah di antara diharamkannya memberontak karena kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Ada kebaikan cuma sedikit seperti khamar kata Allah ya wa wa manafi'uhuma wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. Khamar dan perjudian ada manfaatnya, namun dosanya apa? lebih banyak. Makanya Allah haramkan. Demikian pun di sini. Kan kalau kita lengserkan, eh, nanti tidak akan ada kedoliman pemimpin tersebut. Iya, pemimpin itu nggak dolim lagi karena sudah lengserkan. Namun yang datang mungkin bisa apa lebih lebih dahsyat lagi. Ya makanya ada slogan di ya mobil-mobil enak zaman kuto. Ya, ini kalau orang itu merasakan dahulu, eh bagaimana ketenangan, tidak ada demo dan sebagainya. Ya luar biasa. Bahkan di antaranya kelompok Khawarij. Tidak ada pada zaman Soeharto. Eh, merajalela seperti sekarang ini. Ya. Karena apa? Provokatornya sudah apa? Dihabisi terlebih dahulu. Kalau sekarang luar biasa, di mimbar-mimbar bebas kita lihat bagaimana orang dengan bebas yang mencaci maki. Tidak ada undang-undang subversi dan seterusnya. Ya. Makanya apa? Eh kalau kita mau membandingkan dulu dengan sekarang, eh kalau dulu katanya banyak korupsi, sekarang apa nggak ada korupsi? Hah? luar biasa ya malah mungkin lebih menjadi jadi ya makanya Islam ya lebih dahulu ya memberikan kepada kita ya penjelasan bahwasanya kalau kita memberontak melengsarkan pemimpin muslim bagaimanapun kedolimannya yang akan datang lebih dolim lagi ya bahkan lebih rusak lagi keadaan negeri tersebut contoh dalam urusan agama saja seperti kita sampaikan eh kelompok Syiah Rafidah Kelompok khawarid tidak bebas pada zaman eh Soeharto rahimahullah taala dahulu seperti sekarang ini luar biasa di mana-mana. Eh, kelompok-kelompok sesat berkembang, ber tumbuh di mana-mana. Dulu tidak seperti ini. Eh, dulu kita masih ingat orang tua kita ketika melihat berita, eh, ya, ini di luar sana, di Eropa, di Amerika ada demo, alhamdulillah di Indonesia nggak ada demo. Itu dulu zaman apa? Sekarang luar biasa tiap hari ada demo. Ya, sekali lagi, kalau orang itu mau ya membuka matanya melihat ayat hadis dan ucapan para ulama salaf, sungguh benar ucapan mereka bahwasanya kemadaratan yang ditimbulkan dari ya pemberontakan itu lebih besar daripada kebaikan yang ada. Eh, bahkan kemadaratannya lebih besar daripada kemadaratan pemimpin yang dolim tersebut. Kemudian kata beliau, Allah dilayu yuqawim ma yastankiru alal imam minasyari al khas. Ya, kerusakan yang timbul dari kudeta dengan kerusakan ya yang dilakukan oleh pemimpin yang dolim ini tidak apa berimbang sama sekali lebih besar kerusakan apa pemberontakan daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh pemimpin tersebut. seperti yang kita sampaikan berulang kali Libya, Tunisia, Mesir sampai sekarang tetap apa bergolak keamanan sudah apa tidak ada lagi Kenapa? Karena apa? Pemberontakan. Ya, meskipun mungkin ya, ya pemimpinnya sudahlah kafir. Namun ketika kaum muslimin tidak memperhatikan kemasan kemadrotannya yang banyak apa kemadrotannya. Jangankan yang muslim, yang kafir saja, Basar Asad. Semua ulama sepakat mengkafirkan Basar Asad. Eh, Presiden Suriah namun ketika tidak diperhatikan serat-serat meng, eh, mengkudeta yang terjadi apa? Kerusakan yang luar biasa di Suriah, habis Suriah, ya. Ya, meskipun sekali lagi kita doakan semoga Allah menolong mereka. Cuma kita bak sebagaimana kata sahabat As-Sa'id manita atau orang yang berbahagia yang bisa mengambil pelajaran dari apa? kejadian orang lain di Suriah. Ya, kita dukung kaum muslimin di Suriah ya untuk mereka berjihad menjalankan ya perang visabilillah melawan orang-orang kafir tersebut. Ini sudah terjadi. Namun sebelumnya perlu kita apa ambil pelajaran bahwasanya kalau tidak dipikirkan kemaslahatan dan kemadaratannya luar biasa kerusakannya. Ya, sekali lagi ini yang dikatakan para ulama bahwasanya haramnya mengkudeta pemimpin yang muslim itu di antara sebabnya dikarenakan kerusakan yang akan timbul lebih banyak daripada kebaikannya. Karena kata beliau, ini dibawakan riwayat dari Imam Ahmad. Kalau Abu Haris As-Sa'i, As-Sa'i, Sa'atul Imam Ahmad fi amrin kana hadasa bi Baghdad. Wahama qaumun bil khurud. Kata Abdul Haris as aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang kejadian di bagi Baghdad pada waktu itu dan ya manusia kaum muslimin sudah ya berkeinginan untuk memberontak. Eh sudah kita pernah sering sampaikan bahwasanya di zaman Imam Ahmad pemimpinnya sangat dolim. Ya ulama-ulama di penjara, mereka wajibkan semua orang mengatakan Al-Quran makhluk, padahal Al-Quran adalah kalam Allah. Eh, kedoliman yang luar biasa. Eh, mengkriminalisasi ulama. Kemudian, Abdullah as berkata, Ya Aba Abdillah, mata takulu fil khurud maha ulil kaum. Wahai Imam Ahmad, bolehkah kita ikut serta memberontak bersama orang-orang tersebut? Kata Imam Ahmad, fa'angkara dalika alaihim. Eh, beliau pun mengingkari ya, pemberontakan mereka tersebut. Padahal jelas Imam Ahmad berkeyakinan pemimpin pada waktu itu zalim. Ya, namun beliau tidak apa mengucapkan dengan lisan, memprovokasi masa. Bahkan beliau mengatakan subhanallah, maha suci Allah, ad adima. ad Eh hati-hati jangan menumpahkan darah. Inilah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mendinginkan suasana, menenangkan umat, bukan malah apa menghasut umat untuk memberontak. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, La aradhalik. Aku tidak membolehkan pemberontakan tersebut. Wala amur bihi. Aku tidak memerintahkan pemberontakan seperti ini. As-sabar ala manahnu fi khairun minal fitnati. Bersabar dalam menghadapi musibah ini. Yaitu pemimpin yang dolim. Lebih baik daripada terjadinya fitnah malapetaka yusfaku fi hadima yang mana akan ditumpahkan darah-darah kaum muslimin wa istabau fihal amwal harta-harta kaum muslimin akan dirampas wa yuntahak fihal maharim kehormatan kaum muslimin akan ya dirusak amma alim tamakanan nasu fihi tidakkah engkau mengetahui bagaimana ketika terjadinya fitnah ya yaitu adanya pertumpahan darah tersebut qultu wan nasul yaum alaysa fi fitnah ya Abu abdillah Abdul Haris As-Sa'i Ya sekedar ya mau protes, membantah, mengatakan wah Imam Ahmad, kalau engkau takut terjadi fitnah, kalau kita memberontak, sekarang ini kita juga dalam fitnah. Ya, kata Imam Ahmad, wa inkan. Meskipun sekarang kita dalam fitnah, fa inna mahya fitnatun khasah. nama itu fitnah yang khusus, yaitu maksudnya kedoliman pemimpin. Hanya dia yang eh, apa? Sebagai fitnah, dia yang dolim. Biarkan yang ya khusus ini. Ya, faida waqa'a saif ammatil fitnah. Kalau dihunuskan pedang, terjadi pemberontakan, fitnahnya kenapa? Meluas. Sekarang fitnahnya itu hanya berkaitan dengan pemimpin yang dolim. Biarkan dulu. Ya, pemimpin yang dolim tersebut jangan diberontak. Kalau diberontak, akan terjadi apa? Pertumpahan darah, ingkot asubul jalan-jalan menjadi tertutup. Asabr ala hada, wa yaslam laka dinukal khairlaka. Persabar menghadapi musibah pemimpin yang dolim, ini lebih baik, lebih selamat bagi agamamu. Wara'aituhu yungkil khuruj alal a'immah. Dan kata Abu Hadi As-Sa'i, bahwasanya Imam Ahmad melarang mengingkari pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa qala adima la aradalik. Eh, aku tidak membolehkan pemberontakan alias pertumpahan darah tersebut. Inilah sekali lagi ucapan Imam Sunnah wal Jamaah Meskipun beliau dikriminalisasi oleh pemerintah pada waktu itu, namun beliau tetap bersabar dan tetap berpegang teguh dengan ajaran al-sunnah wal jamaah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian kita sampaikan di sini, wa ba'dun nas mimman yantasib li sunnah sara yunazi fi hadal asal al adim wa yujadil bi kalamin Sa'id bin Jubair rahimallah wa bi khurujil Husain bin Ali radhiyallahu anhuma Sebagian orang bahkan yang menisbatkan diri kepada al-sunnah, mereka membolehkan kudeta kepada pemimpin kaum muslimin dengan syubhat dengan alasan dulu ada sebagian salaf yang memberontak. Di antaranya Said bin Jubair dan Al Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma yang memberontak terhadap eh, Hajat bin Yusuf atau yang lainnya. Ya, sekali lagi ini yang dijadikan syubhat oleh sebagian orang untuk menghalalkan kudeta merengsarkan pemimpin yang muslim. Yang pertama, kita ingin sampaikan bahwasanya inilah alul bidah ya. Kebiasaan mereka mengambil yang mutasyabihat. Ayatnya jelas, wajibnya mendengar dan tak kepada pemimpin kaum muslimin. Hadisnya bakal lebih dari 100, haramnya mengkudeta. Namun memakai apa? Dalil-dalil yang tadi, ucapan Hasan wal Husain. Allah mengatakan Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtighal fitnati wa takwil. Adapun yang dalam hatinya ada kesesatan, penyimpangan, suka mengambil yang mutasyabih, yang samar-samar untuk bisa mereka takwil-takwilkan dan untuk mereka membuat fitnahnya. Ini yang pertama. Yang kedua kita katakan Rasul mengharamkan. Husain cucunya beliau menghalalkan. Mana yang kita pilih? Ucapan Rasul atau ucapan Husain? Kalau Syiah mungkin Husain. <laughs> Kalau Ahlussunnah wal Jamaah memberikan ya hak Rasul SAW lebih daripada yang lainnya. Apalagi Allah mengatakan, "Ya ayuhaladina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa wa rasuli." wa orang beriman, jangan mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Ar-Rasul. Ya, ini adalah apa? Akidah kita. Rasul lebih kita cintai daripada semuanya. Dia antara daripada apa? Al-Husain. Kemudian juga perbuatan Al-Husain yang memberontak itu sudah diingkari oleh banyak para sahabat yang lain. Artinya apa? Ini bukan hujah. Bahkan banyak para sahabat mengingkari perbuatan Al-Husain yang memberontak tersebut. Eh, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Eh, ketika mendengar adanya pemberontakan, beliau mengumpulkan keluarga beliau. Eh, seraya mengatakan membawakan hadis Rasulullah SAW Eh. Ya, Inna likul yunsab likul ghadin liwa'un yaumal qiyamah. Eh pada hari kiamat akan ditancapkan bendera eh bagi setiap orang yang berbuat kecurangan dan beliau mengatakan kita sudah membaiat Yazid bin Muawiyah maka haram untuk mengkudeta Yazid bin Muawiyah karena itu sebagai bentuk kecurangan dan pada hari kiamat akan akan ada apa sanksi dari Allah Subhanahu wa taala artinya sekali lagi perbuatan Al Husain Said bin Jubair ini tidak jadikan apa hujah oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Eh meskipun pernah ada, namun sekali lagi ini membuktikan bahwasanya tidak ada yang masum kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan juga Hussein dan yang lainnya punya takwil-takwil yang lain Eh sehingga beliau pun atau mereka pun mengkudeta. Meskipun apapun alasannya tetap haram mengkudeta karena Rasulnya mengatakan tadi ya wa alla nunazil amra alahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhanun. Kemudian disampaikan di sini oleh Imam As-Sunani tentang masalah Al-Husain yang kudeta, beliau mengatakan wa amma khuruju man kharaja min a'immatil al kal Husain as wa hafidi Zaid bin Ali wa waladihi Yahya bin Zaid wa ghairihim min ulaikal ayan alladina fazu bisyahada wa sabaq ila ghurafil jinan fali annahum kanu yadhunnuna al-ghalaba lid-dhalama alladina kharaju alaihim adapun pemberontakan yang dilakukan oleh imam-imam ahlul bait seperti Al-Husain Zaid bin Ali dan Yahya bin Zaid eh dari mereka-mereka yang mulia yang mereka insyaallah menjadi orang-orang syahid dan mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mereka memberontak karena mereka mengira eh mereka itu yang akan menang. Eh padahal eh justru apa mereka yang apa terkalahkan dan mereka banyak apa dibantai oleh pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Meskipun eh dikomentari juga oleh para ulama yang lain alasannya bukan demikian eh, ya masih banyak alasan yang lain cuma intinya bagaimanapun atau apapun alasannya eh, tidak dibolehkan mengkudeta dan perbuatan Husain itu adalah perbuatan yang keliru karena menyelisihi eh, ya eh, sabda Rasul dan juga ijma para sahabat yang lainnya. Imam Nawawi rahimahullah ketika mengomentari pemberontakan Al Husain dan juga Said bin Zubair, beliau mengatakan inna hadal khilaf karena awalan eh, ya perbuatan Husain dan Said bin Jubair yang memberontak ini jelas-jelas menyelisih nas Ya, dulu terjadi seperti ini. Namun summa al ijma alaman il khuruj alaihim. Namun setelah itu terjadi ijma haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau dikatakan dulu Zubair atau uh, Zubair dan juga Hussein pernah berontak itu dulu. Ya, cerita yang lalu. Namun apa? Setelah itu ijma mengatakan haram mengkudeta pemimpin yang muslim. Ini seperti yang dikatakan Imam An-Nawawi dalam Sarah Sahih Muslimnya. Kemudian kita sampaikan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa kana afadil muslimin yanhauna 'anil khurud wal qital fil fitnah. Dahulu para pembesar-pembesar ulama kaum muslimin mengharamkan kudeta dan berperang dalam keadaan fitnah. Kama kana Abdullah bin Umar sebagaimana dahulu Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musayyib wa Ali bin Husain wa ghairuhum yanhauna amal hurra 'alal khuruj 'ala Yazid sebagaimana mereka dahulu mengharamkan pemberontakan terhadap Yazid bin Muawiyah rahimahullah taala wa kama kana al-Hasan al-Basri wa Mujahid wa ghairuhuma yanhauna al-khuruj fi fitnati Ibnu Ash'ash ada pula yang dikenal dengan Abdurrahman bin Al-As'as yang memberontak terhadap pemimpin pada waktu itu dan para ulama tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri, Mujahid dan yang lainnya mengharamkan kudeta tersebut. Sekali lagi kalau ada perbuatan individu dari para ulama salaf ini bukan hujah, ya hujah dari ijma mereka apalagi perbuatan mereka jelas-jelas menyelisihi menentang sabda Rasul SAW maka sebagaimana kata Imam Malik kullun yu'khad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Ar-Rasul alaihi wasallam. Ya, saya rasa cukup ini yang bisa kita sampaikan. Intinya sekali lagi, bagaimanapun keadaan pemimpin kaum muslimin, maka haram untuk dikudeta bagaimanapun kedoliman mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga NKRI kita dari segala bentuk eh, pemberontakan dan segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan semoga pemimpin kaum muslimin eh di negeri kita ini berhukum dengan syariat Allah, berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga mereka dijauhkan dari eh orang-orang sekeliling mereka yang jahat yang ingin merusak negeri kaum muslimin ini. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mendukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com